Wa gaula radhiyallahu anhu كان سادتنا علوي إذا زاروا نبي الله هودا يأخذون ضحايا من عند النبي ويؤلفونها ورمضان وشوالا وذي القعدة وقال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم آخر حديث في صحيح البخاري وهي آخر كلام تكلم به سيدنا عبد الله الحداد عند الموت رضي الله عنه وقال رضي الله عنه حلية الإمام أبو نعيم أملاها من حفظه وسنه ثمانين سنة انظر إلى هذه الكرامة الكبيرة وهي في الحقيقة وفي الحقيقة إنها مؤجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنها بيئت بألف دينار dikatakan oleh أحمد بن عمر بن سميت kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu merupakan penutup dari kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kan kalimatan yang khafifat insan thaqilatin ya fil mizan habibatin ya rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim merupakan hadis terakhir yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan itu merupakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika meninggal dunia. Jadi Habib Abdullah Haddad ketika meninggal kalimat yang terakhir diucapkan oleh lisannya subhanallah bihamdi subhanallah hil azim terus meninggal. Persis seperti hadis yang ada di sahih Bukhari, Habibatan ila rahman. Kemudian dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Semit kitab Heliyatu al-Heliyah ya kitab Heliyah, Heliyatul Aulia karya Imam Abu Nuaim. Kitab itu tebelnya ada 10 jilid. Ya, yang umum ada 10 jilid Heliyatul Aulia karya Imam Abu Nuaim. Ditulis kitab itu ketika beliau berumur 80 tahun. Jadi Heliyatul Aulia karya Imam Abu Nuaim itu ditulis ketika berumur 80 tahun. 10 jilid dan semuanya dari hafalan beliau. Kemudian beliau nulisnya cuma mendiktekan, tulis itu dia ngomong itu ditulis. Padahal itu semua sejarahnya orang-orang soleh dari zaman Nabi, sahabat sampai uh, banyak ya wali-wali terdahulu. Bagaimana beliau bisa menghafal semua? Semua itu di usia 80 80 tahun. Ini merupakan keramat atau karomah yang luar biasa. Dan keramat keramatnya wali sebetulnya mukjizat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab al ulama warathatul ambia. Itu kan warisannya Nabi tadinya itu mukjizatnya Nabi, tapi karena dimiliki oleh wali, maka jadinya karo, karomah. Pernah juga disebutkan, kitab itu di 10 jilid itu dijual di alfi dinar, seharga 1000 dinar. Satu dinar itu kalau uang sekarang, satu juta kurang lebih. Jadi kalau 1000 ya satu miliar. Di masa itu ya. Karena nilainya itu luar biasa, ada orang yang mau beli seharga 1000 dinar. وقال رضي الله عنه tadi tandanya sudah dikasih tanda loncat wa qala radhiyallahu anhu Inna siral ihya fi khutabih Faman ajaza an tahsilihi kullih Muhassilul khutab Dikatakan oleh Ahmad bin Umar bin Sumit Para ulama mengatakan Rahasianya kitab Ihya Ulumuddin Itu terdapat pada khutbah-khutbah pembukanya Jadi Imam Ghazali itu kalau setiap mulai bab Ada khutbahnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah yang sholawat Alhamdulillah itu pembukanya Baru kemudian masuk pada inti pembahasan Rahasianya Ihya Ulumuddin ada di situ sehingga dikatakan di sini siapa yang tidak mampu membaca empat jilid Ihya Ulumuddin ya sudah baca khutbahnya saja. Pelajari khutbahnya saja nanti akan dapat sirnya, rahasia daripada kitab tersebut. Wa qala radhiyallahu anhu istasyarra sayyidana Abdullah Abdullah Al-Haddad tilmidhuhu Baghrib fi bina'i masjid. Ada muridnya Habib Abdul Haddad namanya Baghrib musyawarah kepada beliau mau bangun masjid. Jadi minta pendapat. Faqala lahu idza banaitahu law intasaba bina'uhu ila ghairik khatiruk tayyib syuf nafsak. Maka Habib Abdullah Haddad nanya sama muridnya, kalau masjidnya sudah sudah kamu bangun, sudah jadi. Kemudian nanti sama orang dikatakan, ini yang bangun fulan, bukan kamu. Yang bangun fulan, bukan bukan kamu. Kira-kira hatimu bagaimana? Nyaman apa merasa terganggu? Maka dijawab oleh muridnya, La khotri ma bayatik. Tidak. Hati saya tidak bakal enak. Tidak nyaman. Oh, saya yang bangun kok. Oh, dikatakan itu yang bangun orang orang lain. Qala lahu maka Habib Abdullah Haddad mengatakan utruk imaratah. Oh kama kalau begitu jangan bangun masjid. Masjid itu jangan kamu bangun dulu. Qala sayyidi bayu allimuhu sihatan niyah. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kenapa Habib Haddad mengatakan seperti itu? Karena beliau pengen mengajarkan dulu niatnya orang mau bangun masjid harus betul. Niatnya bukan untuk pamer, untuk nafsunya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dinisbatkan atau disebut tuh bangunan milik siapapun yang bangun siapapun dia tidak masalah wong itu nyarinya pahala dari Allah bukan dari sebutan eh, orang-orang uh, yang yang memuji-muji. Wa qala radhiyallahu anhu طلب رجل سيدنا علي بن الحسين أن يأتي له بماء يتوضأ به وهو لم يعرفه ظنه عبدا لأنه أسود اللون فجاء به فقيل له إن هذا علي بن الحسين فاستحيا الرجل واعتذر إليه فقال له لا بس عليك إنما هو على من وضع معه في امرأة سوداء وكما قال ولم يضره السواد شيئا ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة katakan di sini pernah suatu ketika ada satu orang menyuruh Sayyidina Ali bin Hussein bin Abi Thalib. Jadi cucunya Rasulullah SAW Sayyidina Ali, nasabnya semua Habib ini kan ke Sayyidina Ali bin Hussein. Ada Sayyidina Ali bin Hussein di satu tempat, ada satu orang mau wudhu, tidak ada air. Terus ngomong kepada Sayyidina Ali bin Hussein, tolong ambilkan saya air, saya mau wudhu. Tolong ambilkan air, saya mau wudhu. Kenapa? Dikira itu budak. Soalnya kulitnya hitam. Ya, <laughs> Sayyid Ali itu kulitnya hitam, dikira budak. Maka beliau ngambilkan air. Yang di, yang tahu di situ akhirnya ngomong, gimana kamu kok nyuruh cucunya Rasul ngambilkan air? Itu saya Ali bin Husain. Yang nyuruh akhirnya malu. Ya. Malu. Kata saya Ali bin Husain, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wong saya ini cuma anaknya seorang wanita yang memang apa wanita kulit kulit hitam. Jadi tidak apa-apa saya di pantas lah kalau ibu saya itu budak gitu loh. Ibu saya itu dulunya juga budak. Jadi tidak tidak apa-apa saya jadi budak juga jadi masalah. Bukan satu hal yang aneh kalau saya disuruh suruh. Maka diambilkan. Ya, diambilkan. Memang Sayyidina Ali bin Husain ini ibunya seorang seorang wanita yang dulu ketika dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ada tiga wanita akhwat bersaudara budak gitu ya budak dari Darjan Yes Dajar Yes Dajar Dat ya, lupa ya, Dajar susah bacanya merupakan rampasan dari Romawi tawanan ya namanya Ghazalah Au, Syahrbanu jadi tiga bersaudara. Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab dijual di di pasar itu. Karena tawanan ya. Jadi apa namanya? Jadi budak. Dijual di pasar. Kawiman fi sukil Madinah. Fasarahunna Imam Ali karma wajah. Maka dibeli oleh Khalifah eh, oleh Sina Ali bin Abu Thalib. Dibeli. Fa'ata wahidah li Abdullah bin Umar. Yang satu dia dihadiahkan pada Abdullah bin Umar. Yang satu dihasilkan pada Sayyidina Abdullah bin Umar. Fawaladat lahu Saliman. Dari situ lahir anak namanya Salim. Dari ya, ini yang dari apa namanya? Anak raja. Nah, ya. ini Syekh Ba'dib yang ngasih talik. Kemudian, ini talik keterangan taklik ya. Ini bukan kalam Ahmad bin Marhum Smith ya, yang masalah sejarahnya ibunya saya lebih Husin. Ada catatan kaki di sini, saya bacakan catatan kakinya. Kemudian yang satu lagi dikasihkan ke Sayyidina Husin sama Sayyidina Ali. auladaha Zainal Abidin, maka lahir dari situ Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya ini yang paling kecil. Wa dikasih yang ketiga dikasihkan kepada Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya baca takliknya ini menunjukkan betapa cintanya Sayyidina Ali kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena begitu beli budak, maka dihadiahkan kepada anak-anaknya. Satu kasihkan anaknya Sayyidina Umar, satu kasihkan anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang satu dikasihkan anaknya sendiri. Nah, dari situ lahir Sayyidina Ali bin Hussein. Madarrahum ma asabahum fid dunya, dikatakan Habib Ahmad bin Marwan Smith, apa yang menimpa dirinya Sayyidina Ali di dunia ini tidak pernah buat beliau jadi jadi resah atau jadi kemudian seperti orang dapat musibah mau warna kulit mau disuruh jadi budak jadi apa tidak jadi masalah semua yang tidak enak di dunia ini maka oleh Allah diganti surga diganti oleh surga eh, oleh Allah diganti dengan dengan surganya nah. wa qala radhiyallahu anhu حسن الظن في كل مسلم متعين ولو هو مخلد لأن الخاتمة ما حد يعلم بها يعلم الله ماذا تكون الخاتمة عند الموت رأيت الوالد عمر رحمه الله كأنه في مجلس ويذكر رجلا ممن قد مات من المخلدين ما بأكون لكم به لأن حالته زئلة فقال, فقال الوالد في الرؤيا ختم الله له بالإحسان أو كما قال سيدي حتى أنكم تحسنون الظن بكل المسلمين في البهاتين Dikatakan oleh Ahmad bin Muslim, berprasangka baik kepada setiap muslim itu hukumnya wajib, muta'ayyin. Jadi orang harus berprasangka baik kepada setiap muslim. Walau mutakhallid. Walau mukhallid. Meskipun orangnya itu masih banyak melakukan kemaksiatan. Mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Jadi masih banyak melakukan keburukan. Sebab akhir usia seseorang tidak ada yang tahu. Yang tahu cuman Allah Ta'ala ketika di akhir usia itu terakhir ruh keluar yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hari saya bermimpi bertemu ayah saya Umar kata Habib Ahmad rahimahullah seakan-akan waktu itu di sebuah majlis ayah saya lagi menyebut seseorang ahli maksiat yang sudah meninggal dunia jadi menceritakan ahli maksiat yang meninggal dunia lakum kata Habib Ahmad saya tidak akan menyebutkan orang itu siapa Ya, Karena memang kondisinya itu semasa hidup maksiatnya luar biasa gitu, tidak bagus orangnya. Saya tidak akan sebutkan karena kalau nyebutkan seperti buka aib gitu kan, dosa-dosanya tidak boleh dibuka. Faqala al-walid fil roya, Tapi dalam mimpi saya, ketika ketemu ayah saya dalam mimpi itu, ayah saya berkata, khatamallahu lahu bil ihsan. Orang yang yang banyak masih banyak maksiatnya tadi, Ternyata meninggalnya itu husnul khotimah. Ini yang ngomong orang yang sudah meninggal. Jadi tahu kondisinya di alam sana. Oh kama qala Hatta anakum tosinu nabdan bilkul muslimin fil batin. Karena itu saya ceritakan seperti ini agar kalian di dalam hati walaupun sikap zuhirnya itu tetap menasehati amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di hati harus don pada setiap muslim. Tidak boleh menjelek-jelekkan atau me mengurang-urangi kehormatan Muslim tersebut. Wa radhiyallahu anhu Himmu fi talabil ilm bil himam al aliyah la bir mamil baliyah idza qawiya al iman kathra imtihan. Nah, dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu punya semangatlah yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ya, yang tinggi semangatnya. Iman seorang itu kalau kuat, kalau imannya kuat, ini seperti pepatah-pepatah ya maka sem, uh, imtihannya akan banyak. Kalau imannya kuat, ujiannya akan banyak. Jadi kalau orang banyak diuji, jangan dia kemudian uh, merasa sedih. Nah, itu tanda imannya semakin kuat. Kalau imannya lemah ya, tidak dapat ujian. Idza yang iman kathral imtihan. Alimu awladakum wa'tanu bihim yakunu kuratain lakum ogamagol. اعتنوا بحفظ الإسلام واشكروا على نعمة الإسلام أعطاك إياها يا هبيلة سهلة وأحرمها أبي أبي نبي وعم نبي وولد نبي يعني إبراهيم وعمي نبي صلى الله عليه وسلم وولد نبي الله نوح إنما مثالنا مثل صبي لبسوه خلعة فاخرة عظيمة راح يبول فيها ما يعرف قدرها وإن من يعرف قدر نعمة الإسلام قال الله تعالى وقليل من وقليل من عبادي الشكور dikatakan oleh beliau ajarkan anak-anak kalian uh, agama Islam ini dan berikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak. Maka nanti anak itu akan menjadi penyejuk mata hati kalian. Ya, dan nek, dan syukuri nikmat Islam ini. Karena Allah memberikan nikmat ini mudah itu. Ya, nikmatnya dikasih Allah mudah. Ada pamannya Nabi yang yang tidak masuk Islam, yaitu pamannya Nabi Ibrahim. Ya, ayah di situ adalah paman. Kemudian ada anak Nabi, eh, bukan anak kandung tapi anak angkat, yaitu anak angkatnya Nabi, Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ada pamannya Nabi juga, ya Abu Lahab, itu pamannya Nabi, juga tidak mendapatkan Islam. Nah kita kok bisa masuk Islam dengan dengan mudah, maka ya disyukuri. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Wa qala inda dzikril qanaah musibatani al haris yakni andal maut innahum ya'khudunahu alaihi kullih wa yuhasibunahu alaihi kullih yakni al-mal. Hendaknya kita qanaah merasa cukup dengan yang ada karena nanti kalau orang yang tamak rakus, ya orang yang rakus ketika meninggal dunia dia akan mendapatkan dua dua musibah. Semua hartanya itu akan diambil. Yang pertama, tidak mungkin kan dibawa mati ya hartanya akan di, diambil. Setelah itu juga semuanya diperhitungkan. Ya semuanya di, diperhitungkan. Sudah dia meninggal tidak bawa, di alam kubur ditanya semuanya. Ya, itu kan musibah yang luar luar biasa. Wa qala radhiyallahu anhu Man la ta'addab fil sighar ma ta'addab fil kibar. Siapa yang tidak mengamalkan sopan santun yang tidak beradab bersopan santun di masa kecil maka nanti di waktu tua ya tidak bisa sopan santun jadi sopan santun adab itu dimulai dari dari kecil dididikkan dari kecil nanti kalau sudah besar otomatis dia akan uh, akan jadi orang yang beradab al-hasrah alal khair a'zam min fi'lil khair merasa menyesal karena tertinggal kebaikan tidak bisa mengerjakan sebuah kebaikan itu lebih besar pahalanya daripada melakukan kebaikan itu sendiri. Jadi mau baca Yasin kok terus tidak jadi ya, gelo gitu. Ya Allah, tidak bisa baca Yasin. Gitu. Ya gelo, menyesal itu. Bisa nyeseli seperti itu pahalanya lebih besar daripada kalau membaca Yasin itu sendiri. Mungkin karena tadi ada sebuah urusan akhirnya tidak bisa ikut majelis. Pengen ikut majelis. Tapi karena diajak oleh Seseorang urusan yang penting tertinggal majelis. Dia gila, wah saya nggak bisa ikut majelis, saya nyesel. Nah, itu perasaan nyesel itu pahalanya lebih besar daripada kalau dia ikut majelis. Ya, karena terhalang ya. Karena kalau ikut nggak punya perasaan itu, nggak tahu dia nilainya. Wa gala radiyallahu anhu Al-jahiliyah dafanu banatihim hayat. Wanahnu na dafanna auladana bil jahal. Orang-orang jahiliyah dulu anak perempuannya masih hidup, sudah dikubur hidup-hidup. Anak perempuan masih hidup dikubur hidup-hidup orang jahiliyah. Nah, kalau kita anak laki-laki kita masih hidup, sudah kita kubur hidup-hidup. Jadi lebih lebih kiri lagi nih, anak perempuan yang hidup dikubur hidup-hidup orang jahiliyah. Tapi kalau kita ini orang-orang modern, Anak laki-lakinya hidup dikubur hidup-hidup. Maksudnya dikubur dengan apa? Bukan dengan tanah, dikubur dengan kebodohan. Dia biarkan anaknya bodoh dalam beragama, itu lebih parah daripada orang yang mengubur anak perempuannya hidup hidup-hidup. Wa qala radhiyallahu anhu ada yang di apa namanya? Kasih tanda hilang. Hmm, Insya Allah besok kita lanjutkan lagi.